Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Siapa kau? Hei, mengapa pula kau memakai topeng, ha? Siapa kau? Caramu bertanya kasar sekali di sana. Mencerminkan watak dan jiwamu yang juga kasar. Tetapi baiklah, Kau bertanya, aku akan menjawab. Namaku Prajgadu. Nah, siapa kalian berdua? Ah, kurang ajar. Eh, mengapa kau malah mengumpat? Kau bermaksud mempermainkan kami, ha? Katakan, siapa sebenarnya kau? Sudah aku katakan, aku adalah Prajgadu. Kau pikir kami percaya dengan ocehan itu? Hmm, nampaknya Kalian berdua sudah mengenal nama para Jigati. Kami mengenalnya dengan baik. Dan jangan mencoba menggunakan namanya. Siapa sebenarnya kau, Kiai? Ayo, bukalah jati dirimu. Buka topeng yang menutupi wajahmu itu. Tunjukkan kepada kami siapa kau. Bagaimana kalau aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu? Sesuatu yang sangat penting. Eh, apa maksudmu? Hmm. Lihatlah, Apakah benda ini tidak menarik perhatianmu? Keris empukan, Rin. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Thank you. Dalam seri ke-587 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Pondo, Elias sebagai Lambong, Rifki sebagai Sambar Wulung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Duh, weteng rasane tugel. Oh ala Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang tadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes tes tes, lancar wis sembarangi. Tas tes tas tes, penake sampe nek ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo joko metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras week. Empro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squillen sing tidak siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes no minuman utawa makanan diumbe sabentino metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Iya. Empro Manggata Probiotik Nutrisi Kesehatan Baca aturan pakai Sembilan lima koma enam Bayangan yang tidak jelas tertangkap oleh mata Diposari itu bergerak dengan sangat cepat, menyambar keris empuk gandring yang terjatuh di tanah, dan kemudian melesat lagi untuk kemudian lenyap. Diposari segera beringsut mendekati Rudro Bondo. Bagaimana tanganmu? Tolong, cabut pisau ini di posari. Tangan rasa sakit. Aku akan mencabutnya. Iya. Aku akan mulai. Awas. Iya. Rudra Pondo meringis menahan sakit ketika pisau kecil tetapi berbilah panjang yang menancap di lengan kanannya itu dicabut oleh Diposari. Darah kemudian mengucur dengan deras. Diposari segera melepas ikat kepalanya, dan dengan ikat kepala itu, dia membebat lengan berdarah itu. Ah, Kakang Sinopati, kau bisa mengingat apa yang telah terjadi? Oh, aku merasa aneh. Merasa aneh bagaimana? Tolong ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Kau ingat bagaimana kau mencabut keris Empu Gandring untuk menghadapi Lampung dan Samberwulung? Iya. Kedua orang itu melarikan diri. Nah, kau kemudian bermaksud membunuhku. Iya. Aku bermaksud membunuhmu. Oh, aneh. Tetapi mengapa aku akan melakukan hal itu, Adi Diposari? Benar-benarkah perasaan itu Kakang Senopati Ludopondo? Kau tidak menyimpan perasaan ingin membunuh di dalam hatimu sekarang? Aku? Masih berkeinginan kau untuk membunuhku? Aneh. Katakan, mengapa? Oh, mengapa aku telah melakukan itu? Pamor Kris Empu Gandring itu, sedemikian dahsyatnya menjengkramu Kakang Ludopondo. Kau bermaksud membunuhku, karena kau merasa Kris itu haus darah. Sekali ia keluar dari warangkanya, ia harus meminum darah. Demikianlah kau mengatakan. Yang ada kemudian aku. Maka kau bermaksud membunuhku. Karena pengaruh keris itu pula. Kekuatan kanuraganmu telah berlipat-lipat. Jagat Dewa Batara. Yang Batara aku. Iya. Keris itu benar-benar luar biasa. Kau seorang diri menghadapi lambung mengalami kesulitan. Namun demikian tanganmu memegang keris itu. Bahkan lambung bergabung dengan samber gulung menjadi lawan yang ringan bagimu. Keduanya melarikan diri. Akulah yang kemudian nyaris mati hina di tempat ini. Aku akan kau bantai. Ah, aku benar-benar telah gila. Sungguh, jika yang kau katakan itu benar, aku betul-betul tidak menyadarinya. Iya, aku tahu. Tampaknya memang bukan kendakmu. Akan tetapi kehendak keris jahat itu. Seseorang telah menolongku dari kematian. Tetapi orang yang tidak terlihat jelas itu sekarang telah membawa lari keris itu. Posari itu membuat dada Rudra Pondo berdesir. Keduanya kemudian bagaikan dihadapkan pada kenyataan yang pahit sekali. Kris belum bisa dilarung, tetapi pusaka itu sekarang telah lenyap. Dada Senopati Rudra Pondo berdesir ketika merasa harus mempertanggungjawabkan lenyapnya keris itu. Kau sempat melihat orang yang membawa lari keris itu di Posari? Uh, orang itu bergerak cepat sekali. Aku hanya sempat melihatnya sekilas. Amat sekilas. Siapa orang itu? Dan bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Baginda? Uh, gila. <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm. kok hmm, toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lo Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri mikirnya gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. eh, mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu, Wis tahu empro to obat tetes manggata probiotik itu. Apa kui Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Semangat musik Indonesia. Tenggara. Mengapa perkembangan keadaan bisa seperti ini? Keris itu hilang. Telah jatuh ke tangan orang lain. Kita belum melarungnya. Dan keris itu sangat berbahaya. Pamornya telah mencengkramku hingga aku nyaris melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana di Posari? Apakah mungkin yang melakukan adalah Baginda sendiri? Baginda? Jika Baginda apa maksudnya? Baginda bermaksud menyingkirkan kita. Mungkinkah Baginda akan menempuh cara seperti ini? Sementara ada cara lain yang lebih mudah? Masalahnya, di belakangmu ada pasukan segelar sepapan pasukan Kediri. Kirangga Lampitan, tentu tidak akan membiarkan apa yang terjadi padamu. Jika Baginda melakukan dengan semena-mena. Aku tidak yakin. Bagaimana dengan orang yang disebut-sebut sebagai Paman Aji oleh kedua orang tadi? Paman Aji? Bagaimana? para jegading. Ah, mungkinkah orang itu? Bagaimana kau menghubungkannya? Iya, tampaknya dia. Mungkin dia. Maksudmu? Ah, ada sebuah kemungkinan yang paling dekat. Baginda tentu telah bercerita kepada istri keduanya tentang tugas kita ini. Kemudian Ken Umang itu akan menceritakan pula kepada para jigading yang disebut-sebut sebagai pamannya itu. Dan para jigading yang kemudian memerintahkan kepada Lambong dan Samberwulung untuk mencegat kita dan merampas keris empu gandring yang akan kita larung. Nah, bagaimana? Hmm. Masuk akal. Kalau begitu, siapa orang yang telah menolongku? akan tetapi membawa lari keris itu. kendaraan itu kemudian terhenti dengan sendirinya. Baik Rudro Pondo maupun Diposari sibuk bertanya dalam hati, sibuk menduga-duga siapa orang yang telah merampas keris yang mengerikan itu. Bagaimana pendapatmu, di Diposari? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan keris itu. Kita tidak bisa kembali ke Singasari tanpa mempertanggungjawabkan tugas kita. Ya. Tetapi kemana kita akan melacak orang itu? Yang nampaknya memiliki ilmu kepandaian kanuragan tinggi. Uh, bagaimana dengan tanganmu? Oh, jangan pedulikan tanganku. Ayo, kita berkuda. Kita cari orang itu. Barangkali ia belum terlampau jauh dan kita berpapasan dengannya. Baiklah, mari. No, <laughs> kita tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Dapat kita bayangkan betapa akan kecewanya Kakang gading kepada kita. Mau apa lagi, Lambung? Kita menghadapi keadaan yang tidak bisa kita atasi. Tetapi apakah Kakang Paraji akan bisa mengerti? Kita sampaikan apa adanya. Kelak kalau Kakang Paraji telah menemui kita. Menurutmu, apa sebenarnya yang terjadi pada senopati bernama Rudro Pondo itu? Apa maksudmu? Bukankah sebenarnya pemuda itu bukan tandingan kita? Apalagi kita berdua. Bahkan melawanku saja, Senopati Rudro Bondo itu bukan tandinganku. Kris itu penyebabnya. Betapa dahsyatnya Kris itu, Kakang Samberwulung. Wulung. Demikian ia memegang keris empuk kandring. Kita bagaikan dilanda banjir bandang. Untung kita bisa menghindarinya. Tetapi kita telah gagal, Lambung. Dan Kakang Paraji Gading tentu sangat kecewa. Dijamin jos. Paling murah, paling lengkap. Paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advance, Elver Cosmito, Maxstorm, Nextcom, SMM Pon Temu Guru Banyuwangi, dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Pon Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Nextron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Sembilan lima koma enam Bintang Tenggara meracik suara sungai yang mengalir. Di tepinya samber Wulung dan lambung beristirahat. Kedua orang itu sangat kecewa karena tidak berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Dan bintang-bintang di langit nampak kemerlapan Adalah samber Wulung yang tiba-tiba berdiri, ketajaman telinganya menangkap sesuatu. Ada apa? Kau tidak mendengar. Mendengar apa? Aku mendengar dan patah seperti terinjak kaki. Barangkali Senopati itu. Kau tidak salah dengar, Kakang Sambrewulung. Hah? Oh, ternyata kau benar, Kakang Wulung. Ada orang yang melempar batu ke permukaan air. Hei, siapa itu? Keluarlah! Kalau ternyata Senopati itu lagi, bagaimana? Kita lari lagi. Tetapi aku tidak yakin dia mengejar kita. Aku kira orang lain yang sedang mempermainkan kita, yang ingin bermain-main dengan kita. Hei, siapa yang berada di kegelapan? Ayo keluarlah, keluar! Hei, kisanak, jangan bersembunyi, keluarlah. Lebih baik keluar dan marilah kita berbicara. sepi. Tidak terdengar jawaban. Beberapa saat Wulung dan Lampung memanggil dan menyuruh keluar orang yang sedang bersembunyi, tetapi ternyata tidak ada jawaban. Wulung dan Lampung merasa seperti sedang dipermainkan. Mereka mempertajam pendengarannya, tetapi mereka tidak berhasil menangkap sumber suara apapun, kecuali desah gerak dedaunan serta jeritan binatang malam. Jangan-jangan kita sedang berteriak-teriak pada demik. Kalau demit itu benar-benar ada, persetan pula dengannya. Mari kita tinggalkan tempat ini. Mari. Kau melihat apa? Ada cahaya api di sana. Aku tidak melihatnya. Dari sini kelihatan. Dari situ mungkin tertutup kekayuan. Ada orang yang sedang membuat perapian di sana. Mungkin orang yang mengganggu kita tadi yang membuat perapian itu. Ayo kita intip lambung. Dengan hati-hati, Lampung dan Samperwulung yang baru saja mengalami peristiwa yang menyakitkan itu kemudian merayap. Dengan kemampuan yang tinggi, mereka mendekati orang yang terlihat duduk di dekat perapian. Bau sedap ikan yang dibakar menyeruak hidung kedua orang itu. Ia sedang membakar ikan. Hmm. Oh, bau hmm. ayam alas yang lezat sekali. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita temui. Kita rampas apa saja yang dia punya. Sambong dan Samberwulung tidak merasa perlu bersembunyi lagi. Kedua orang itu keluar dari balik gerumbul tempat persembunyiannya dan mendekati orang yang duduk di dekat perapian dengan membelakanginya. Hei, Kisanak, kau siapa, ha? Kisanak, kau siapa? Kisanak, Budek barangkali telinganya. Eh, Hei, sana, Jangan kau berpura-pura bisu. Berbicaralah. Atau kau menghendaki kami berdua akan bersikap kasar kepadamu. saja orang itu menundukkan kepala dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lampung dan Samberwulung menjadi jengkel ketika orang itu menggeliat dan kemudian membetulkan jubah yang membungkus tubuhnya. Jubah itu berwarna merah. satu tuh melihat lihat Bu Warsa sama suami dan anak-anaknya. Duh, bahagia banget yuk Iya, itu mertuanya. Wah, bahagianya, ceria dan sehat ya, Jen Iya, bukannya sehat itu segala-galanya, Bu. Oh, oh, tapi dulu nggak begitu loh. Bu Warsa itu ada aja keluhannya. Anaknya sakit ini, itu, suaminya sakit-sakitan, mertuanya juga loh, ceng Iya ya, Jangan-jangan... Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel sel tubuh Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. Sombong dan mulu menjadi marah. Jawablah, jangan meremehkan kami. Tunjukkan wajahmu. Eh, Kisanak, ayo jawab. Jangan diam saja. Jawablah. Eh, jawab. Tunjukkan wajahmu. Ayo tunjukkan wajahmu. Eh, orang sial. Rasakan ini. Kurang ajar. Demikian cepat dan kuat Sambarwulung menendang orang itu dari belakang. Namun tidak jelas apa sebenarnya yang terjadi. Orang itu menggeliat menangkis dan akibatnya sang berwulung harus litan menjauh. Sadar pulalah Lambong bahwa orang itu tidak bisa diremehkan. pakai topeng, ha? Apa salahku pada kalian berdua? Siapa kau? Caramu bertanya kasar sekali di sana. Mencerminkan watak dan jiwamu yang juga kasar. Tetapi baiklah. Kau bertanya, aku akan menjawab. Namaku Prajgadu. Nah, siapa kalian berdua? Ah, kurang ajar. Eh, Mengapa kau malah mengumpat? Kau bermaksud mempermainkan kami, ha? Katakan. Siapa sebenarnya kau? Sudah katakan. Aku adalah Para Parajikata. Kau pikir kami percaya dengan ocehanmu itu? Hmm. Nampaknya kalian berdua sudah mengenal nama Para Parajikata. Kami mengenalnya dengan baik. Dan jangan mencoba menggunakan namanya. Baiklah. Aku akan mengaku <laughs> Namaku ada dua. Dua? Iya. Hei, jangan kau bercanda. Apa maksudmu, ha? Aku memiliki dua buah nama. Sebuah aku pergunakan jika siang hari. Sedang malam hari, aku menggunakan nama yang lain. Oh, kurang ajar. Persedan. Tunggu. Jangan terkesamalah. Aku belum menyebutkan nama-namaku. Nah, inilah sebuah nama yang mungkin menarik perhatianmu. Kalau siang aku berada di Pemapel yang sekarang menjadi Singasari. Kalau malam aku berada di Ketir. Kalau siang aku menjadi Senopati di Singasari. Namun malam aku menjadi Senopati di Kediri. Nah, kalau siang aku bernama Dikosari. Malam Aku bernama Rudro Bagaimanapun juga, jawaban itu membuat Wulung dan temannya merasakan dadanya berdesir tegang. Mereka saling pandang, dan bagaikan bersepakat, keduanya kemudian berloncatan mempersiapkan diri. Mbok rasane tugel. Oh alah Didi pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, omben empro, cukup tes tes tes, lancar wis sembarangi. Tas tes tas tes, penake sampe nek ngomong empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras wis. Empro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing tidak siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampur no minuman utawa makanan Diumbe sabentino metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel bis. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. dua nama yang aku sebut itu begitu berarti bagi kalian berdua, ha? Siapa sebenarnya kau, Kiai? Bukankah aku sudah menyebut kedua namaku? Jangan kau anggap kami ini anak kecil. Ayo, bukalah jati dirimu. Buka topeng yang menutupi wajahmu itu. Tunjukkan kepada kami siapa kau. Bagaimana kalau aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu? Sesuatu yang sangat penting. Eh. Apa maksudmu? Hmm. Lihatlah. Apakah benda ini tidak menarik perhatianmu? Keris empuk Kanri. dan Sambarwulung benar-benar serasa akan berhenti berdetak jantungnya melihat orang bertopeng dan berjubah merah itu mencabut sebuah keris yang mereka kenali sebagai keris empu gandring. Baru beberapa saat sebelumnya, mereka berurusan dengan Rudro Bondo dan Diposari, dan harus melarikan diri karena kedahsyatan keris itu. Dan sekarang telah muncul pula orang berjubah merah yang menggenggam keris mengerikan itu. terkejut sekali melihat Chris ini. Hmm? Kenapa? Kau... Oh, benarkah kau Senopati Rudro Bondo? <laughs> Bukalah topengmu ke sana. Menilik suaramu. Kau sudah tua. Kau bukan Senopati Rudro Bondo. Akan tetapi baru saja Chris itu memang berada di tanganmu. Baiklah. Aku akan membuka topengku. Nah, inilah aku. Hah? Kakang Paraji Gading? Oh, benarkah ini Kakang Paraji? Oh, jaga dewa. Ternyata kau Kakang. Oh, gila. Kau telah mempermainkan kami. Hampir copot jantungku. Tetapi, Bagaimana kau bisa merebut keris itu, Kakang Paraji? Benarkah aku adalah Paraji Gading? Kenapa? Apa maksudmu? <laughs> Perhatikan baik-baik. Benarkah aku adalah Paraji Gading? Aneh sekali pertanyaanmu itu. <laughs> Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak wajah yang aku miliki. Nah, aku masih mempunyai wajah yang lain. Lihatlah, wajah siapakah ini? Itulah yang dirasakan sebagai puncak dari rasa terkejut yang dialami oleh Lambong dan Samberwulung Wajah yang semula adalah wajah para cigading itu telah berubah sama sekali. Wajah itu bagaikan pinang dibelah dua dengan wajah samber wulung sendiri. Sejenak kedua orang itu kebingungan. Namun manakala kesadarannya kembali pulih, samber wulung segera berteriak. aku. Lari! Eh, mau kemana kalian berdua? Hmm? Up. Maaf, Kisana Lambung dan Samberwulung. Aku terpaksa melumpuhkan kalian berdua. Di samping dikarenakan perbuatan kalian sendiri sebagai perampok yang banyak meresahkan orang-orang di sekitarmu. Maka kalian lebih dibutuhkan di Singasari. <laughs> Besok orang-orang di Singasari, termasuk para jikading, akan terkejut menemukan tubuhmu tergolek tanpa daya di sana. Ke Ke, Jangan mengumpat, berdebat. Ya, sudah aku katakan, jangan mengumpat. Aku tidak senang. sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, bau badannya juga nggak sejuk, Tapi kok. Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan teh manggata di Radio Bintang Tenggara. Jalan Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh Manggata. Kita telah mengaduk daerah ini akan tetapi orang yang telah membawa lari keris Empu Gandring itu tidak kita temukan jejak-jejaknya. Alasan apa yang akan kita sampaikan kepada Baginda? Dan betapa kecewanya Baginda karena kita tidak berhasil melaksanakan tugas itu. Adalah bukan tugas yang berat, tugas yang sederhana. Hei, eh, Diposari, kau mendengar apa yang kau katakan? Apa? Gila! Aku berbicara panjang lebar itu. Kau tidak mendengarkan? Oh. uh, kau berbicara apa? Sia. Uh, maaf kakak. Aku sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak mendengar apa yang kau katakan. Dominic. Kau memikirkan apa? Hmm? Mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Dan akan mendapatkan keterangan dari seseorang. Uh, maksudmu? Sang penemahan di Payana yang tinggal di kaki Gunung Gangsir itu bisa memberikan petunjuk kepada kita. Ya, entah mengapa, tiba-tiba aku merasa kita akan menemukan Kris itu kembali di sana. Maksudmu? Ah, ayolah kakak. Jika kita berkuda terus tanpa berhenti, maka tengah hari kita akan sampai di sana. Ayo. Tunggu. Jangan kau buat aku penasaran di pusara. Apakah kau akan mengatakan bahwa yang merampas keris itu adalah sang penemban itu? Kakang Rudobondo. Ada sesuatu yang seperti menyentak-nyentak di dalam hatiku. Aku tiba-tiba merasa bahwa kita akan mendapatkan petunjuk kepada Sang Panembahan. Ayolah, bukankah semula kita memang telah menentukan tujuan? Singgah kepada epokan Dandang Kendangga sebelum naik ke puncak Gunung peluk. Baiklah, ayo. Kakang, bagaimana dengan lukamu? Aku mencoba untuk tidak memperdulikannya. Yeah. <laughs> Ketika matahari kemudian doyong ke barat setelah melewati garis tengah peredarannya, maka Senopati Rudrobondo dan Senopati Diposari semakin mendekati dandang kandaga. Namun sementara itu, di saat yang sama pula, sebuah kereta kuda berderap menuju ke kota Raja Singasari. Ketika kereta kuda itu hampir melewati gerbang kota raja, kecepatannya diperlambat dan bahkan berhenti manakala seorang prajurit melampaikan tangan memerintahkannya untuk berhenti. Apa yang kau bawa itu? Tawanan, Tuan Prajurit. Tawanan? Apa yang telah dilakukannya? Hamba tidak tahu, Tuan Prajurit. Hamba, hamba hanya mendapat perintah untuk menyerahkan kepada Tuan Prajurit Singasari. Siapa yang telah memerintahkanmu untuk menyerahkan kepada kami? Hmm? Tuhan Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo, Tuhan. Senopati Diposari Rudrobondo? Benar, Tuhan. Kedua senopati tersebut yang melumpuhkan kedua perampok ini saya diperintahkan untuk membawa kedua tawanan ini ke istana tuan. Tetapi, benarkah keduanya perampok? Benar, Tuhan. Ia adalah Samberwul dan Lamu. Dua perampok yang sering menggegerkan itu, tuan. Hei, teman-teman! Adakah di antara kalian yang mengenali kedua orang tawanan itu? Para prajurit yang semula berdiri di bawah gardu berloncatan turun dan memperhatikan dua orang tawanan yang tubuhnya terikat tali jangat salah seorang di antara prajurit itu ternyata mengenalinya. Benar. Jadi... Kelompokku yang dulu pernah berurusan dengan orang ini. Aku masih ingat wajahnya. Ia memang benar perampok bernama Lambong. Dan yang ini benar, Samber Wulung. Ambong dan Wulung hanya menundukkan wajah. Keduanya hanya bisa mengumpat di dalam hati. Tali jangat telah mengikatnya sedemikian kuatnya. Namun lebih dari itu, urutan-urutan pada simpul syaraf tertentu pada kaki-kakinya yang telah dilakukan oleh orang yang mampu mengubah-ubah wajah itu benar-benar melumpuhkan tubuhnya. yang akan dialami oleh lambung dan Samberwulung di Singasari? Bagaimana pula dengan perjalanan Senopati di Posari dan Pondo yang kehilangan Kris Empu Gandring? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. dari Mono Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia. Nah, Sahabat Bintang, baru saja kita menyimak drama radio Sabda Pandita Ratu untuk episode untuk seri ke-587 dan 588 episode ke-20 dengan rembulan dan matahari. Simak terus kelanjutan ceritanya esok hari di jam yang sama. Saya Iva Bain, selamat pagi dan sampai jumpa.